Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yurda. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 96 Aksamul mubtada'i pembagian mubtada. Qala al-musannifu wal mubtada'u kismani zahirun wa mudmarun mubtada itu terbagi dua yaitu zahir dan mutmar sama halnya dengan fa'il dan naibul fa'il fazahiru ma taqaddama dzikruhu um, wal mudmaru isna asyara adapun mubtada yang zahir sebagaimana penyebutannya telah berlalu adapun mubtada yang mudmar itu ada 12 wahia dan dia adalah ana wanahnu anta anti antuma antum antunna hum huwa hiya huma hum hunna nahwu qawlika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika dan mutada yang domir itu ada 12 yaitu saya kami kamu kamu perempuan kamu dua orang ya kamu dua kalian kalian kalian perempuan dia dia laki dia perempuan dia dua orang ya dia eh mereka dan mereka perempuan contohnya anak ko imun saya berdiri wanah ko imuna kami berdiri wa ma'ashbah dalik dan yang semisal dengan contoh tersebut asharhu penjelasan al mubtada'u kismani mubtada terbagi dua zahirun wa mudmarun yang zahir dan yang domir. Fazahiru qad taqaddama zikruhu. sedangkan mubtada yang zahir itu penyebutannya telah berlalu wa mal mudmaru fal minhu mubtada'an isna asyara domiran. kulluha domairu munfasil munfasilatun wahiyah Adapun mubtada yang mutmar itu baginya dia bisa menjadi mubtada ya dengan meletakkan 12 damir. Seluruhnya adalah damir-damir yang bersambung. Yang pertama, ana dan nahnu. Ana lil mutakalimil wahidi wa nahnu lil mutakalimil muta'addadi awil wahidi al ma'zami nafsahu al mu'azzi Um, al-mu'azzimi nafsahu. Taqulu ana qa'imun wa nahnu qa'imuna. Ana nahnu itu untuk ya orang yang berbicara tunggal atau orang yang berbicara berbilang atau orang atau seorang untuk mengagungkan dirinya yaitu biasanya Allah menggunakan kata nahnu untuk keagungan eh, keagungannya. Contohnya anak ko imun saya berdiri, wanah nuko imuna dan kami berdiri. Anta anti ya kamu laki-laki kamu perempuan lil mukhatabat lil mukhatabi al mufradi untuk orang yang diajak bicara tunggal anta untuk lil dakar wa anti lil anas takulu anta ko imun wa anti qaimatun contohnya kamu laki-laki berdiri dan kamu laki-laki dan kamu perempuan berdiri. Antuma lil mukhatabaini mudzakkaraini kana au muannasa muannasataini. Digunakan untuk orang yang diajak berbicara dua orang laki-laki atau perempuan. taqulu contohnya antuma imani ya dia dua orang berdiri atau dia dua orang perempuan berdiri. Selanjutnya antum wa antunna. Antum dan antunna. Kalian perempuan atau uh, kalian perempu kalian laki-laki atau perempuan lil mukhatabi al jam'i untuk orang yang diajak bicara jamak antum lil mudzakkar antum untuk mudzakkar wa antunna untuk muannas taqulu antum qaimuna seperti ucapanmu kalian laki-laki berdiri wa antunna qaimatun kalian perempuan berdiri selanjutnya huwa hiya lil ghaibil mufradi wa huwa lil mudzakkari wa hiya lil muannas huwa hiya itu dia untuk orang ketiga tunggal kalau huwa lil mudzakkar kalau hiya untuk muannas taqulu huwa qaimun sebagaimana ucapanmu huwa qaimun dia berdiri dia laki-laki berdiri wa hiya qaimatun dan dia perempuan berdiri huma lil ghaibaini mudzakkaraini kana aw muannasataini huma untuk orang ketiga ya dua orang laki-laki atau perempuan takulu sebagaimana perkataanmu huma qaimuna dia dua orang laki-laki berdiri wa huma qaima qaimatani dia dua orang perempuan berdiri hum hunna mereka laki-laki dan mereka perempuan lil ghaibil jamai untuk orang ketiga jamak hum lil mudzakkar wa hunna lil muannas taqulu sebagaimana perkataanmu hum qaimuna ya mereka berdiri wa hunna qaimatun mereka perempuan berdiri fal mubtada fi hadhihi al amsilati mubmarun maka mubtada dari contoh-contoh ini adalah mubmar yaitu mubtada yang bentuknya domir wala yakunu illa munfasilan dan dia tidaklah menjadi mubtada domir-domir tersebut menjadi mubtada kecuali munfasilan bersambung wa huwa mabniun la yadkhulu fihi irabun dan dia mabni dan i'rab tidak masuk padanya wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi dan dia mabni atas apa ya yang didengar uh, bentuknya Ketika hum maka mabni dengan sukun. Ketika anti maka mabni dengan kasroh. Seperti apa yang kita dengar maka itulah tanda mabninya. Wa yuqalu fi i'rabihi maka dikatakan dalam i'rabnya fi mahali raf'in mubtada'un dalam posisi marfu sebagai mubtada fataqulu fi irabinahu maka engkau katakan dalam i'rab contohnya ana qaimun saya berdiri maka bagaimana cara mengi'rab ana maka ana di'i'rab dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un maka ana adalah dhamir yang bersambung dia mabni atas sukun pada posisi marfu sebagai mubtada nah, di bawah ada bintang Zakara Ibnu Hisham anna dhamira fi qawlika anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna huwa an wa ta'u harfu khitabin ya. Ibnu Hisam menyebutkan bahwasanya yang dimaksud domir pada anta, anti, antuma, antum, antuna itu annya. Jadi anta, antuma, anti, antum, antuna yang dimaksud domir adalah hamzah dan nunnya yaitu annya ya bagian an itu domirnya sedangkan huruf ta itu adalah huruf khitab ya untuk apa orang diajak bicara wa nasaba hadzal qawli ila jumhur dan beliau menasabkan perkataan ini pada jumhur. Jadi jumhur berpendapat bahwa yang dimaksud domir adalah an. Ya, jadi an itu ya annya itu adalah domirnya sedangkan huruf ta itu namanya harful khitabin yang zuru bisa dilihat di Al-Mughni halaman 41 selanjutnya wa dhamiru fi huma hum hunna alha'u faqat adapun domir pada huma hum dan hunna yaitu haknya saja jadi domir pada hum huma hunna itu adalah huruf haknya saja